Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann Wahai orang-orang yang beriman jauhilah oleh kalian banyak prasangka. Inna ba dhanni ithmun. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu mengandung dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kalian saling mengintai dan menggibahi sebagiannya dengan sebagian yang lain ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumu Apakah salah seorang di antara kalian senang untuk memakan bangkai daging saudaranya? Fakarihtumuhu tentu kalian tidak akan menyukainya. Wattakullah Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha tawwabur rahim karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Kami jadikan kalian bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa lita'arafu agar kalian saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Allah tutup firman-Nya dengan menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut kita kaum mukminin sebagai saudara. Sebabnya adalah antara kita ada sebuah ikatan yang kuat yang menjadi pemersatu yaitu akidah ikatan akidah, loyalitas. Dan inilah yang disinggung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, Inna awthaqa ural iman atau Islam al hubbu fillah wal bughdu fillah. Sesungguhnya ikatan iman yang paling kuat, ya, ikatan Islam yang paling kuat adalah al hubbu fillah wal bughdu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maka di awal tadi kita sampaikan bahwa salah satu konsekuensi yang sangat mendasar dalam ukhuwah al-islamiyah itu adalah adanya tahabub, saling mencintai. Inilah sesungguhnya ikhwan Fidin rahimakumullah yang mempersatukan kita dan inilah mengapa Sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebut kita kaum mukminin bersaudara. Karena ada jalinan, karena ada ikatan, ikatan akidah, ya. Loyalitas antar kita. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam banyak hadis beliau telah menerangkan tentang hal-hal yang dapat menopang semakin kuatnya ukhuwah al-islamiyah. Di antaranya adalah hadis iyyakum wa dhann Fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhi oleh kalian prasangka yang buruk. Karena sesungguhnya prasangka yang buruk itu sedusta-dusta ucapan. Ucapan yang paling dusta. Dalam hadis yang tadi juga sudah kita sampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, la tahassasu, wala tajassasu. Jangan saling mengintai, jangan saling menipu, jangan saling mendengki, jangan saling memusuhi, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Semua yang diawali dengan kata jangan, jangan, jangan, jangan itu adalah perkara-perkara yang bisa membahayakan ukhuwah al-islamiyah karena itu harus dijauhi. Ketika perkara-perkara tadi dijauhi, maka ukhuwah al-islamiyah akan semakin kuat. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Ada riwayat dari sahabat Umar al Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan la yahillu li muslimin yasma'u min akhihi kalimatan an yadhunna biha su'an wa huwa yajidu laha fi syai'in min al masdara tidak halal bagi seorang muslim ketika mendengar ada kata-kata yang disampaikan oleh saudaranya kemudian berburuk sangka kepadanya sementara masih ada kemungkinan yang dapat dia berikan untuk saudaranya itu semua ini disampaikan oleh Umar ibn Khattab dalam rangka menjaga hubungan ukhuwah. Nah, karena ukhuwah Islamiyah itu mahal harganya. Ya, mahal harganya. Tidak bisa dibayar dengan harga berapapun. Ya, karena ukhuwah Islamiyah adalah urusan din. Ya, pilar Islam, kaidah Islam, landasan iman, nikmat yang besar yang kita selalu diperintahkan untuk mengingatnya. Ya. Nah, maka bila ada kata-kata yang disampaikan oleh saudara kita, jangan terburu-buru untuk berburuk sangka kepadanya. Ya. Sementara masih banyak kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa kita berikan kepadanya. Ikhwan fiddin kaum muslimin rahimakumullah. Jika kita ingin saudara kita bermuamalah dengan kita dengan penuh kejujuran dan amanat, maka kita pun harus melakukan hal yang sama kepadanya. Jika kita ingin saudara kita selalu berbaik sangka kepada kita, maka kita pun harus melakukan hal yang sama kepadanya. Jika kita ingin perniagaan kita selalu mendatangkan keuntungan dan rezeki kita terus meluas, maka jangan pernah ada kedengkian dalam hati kita kepada saudara kita yang diberikan anugerah rizki yang beli yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hindari perasaan hasad. Yang mengatur rezeki adalah Allah. Lakukan introspeksi diri. Mungkin perniagaan, bisnis kita selama ini terus susah, seret adalah karena adanya kedengkian dalam hati kita terhadap saudara kita yang lebih maju dalam bisnisnya, dalam perniagaannya. Kalau kita ingin saudara kita memaafkan kesalahan yang pernah kita lakukan, maka kita pun harus melakukan hal yang sama kepadanya. Kalau kita ingin saudara kita menyampaikan nasihat kepada kita dengan cara yang lembut, dengan cara yang arif, dengan cara yang bijaksana, maka kita pun harus melakukan hal yang sama kepadanya. Kalau kita ingin saudara kita senantiasa menampakkan kesabarannya terhadap kita, maka kita pun harus melakukan hal yang sama kepadanya. Kalau kita ingin agar saudara kita selalu memuliakan kita, maka kita pun harus melakukan hal yang sama kepadanya. Sejauh mana kebaikan sikap kita kepada saudara kita, maka sejauh itu pula sikap yang baik dari saudara kita yang ditampakkan kepada kita. Ya. Man yajra yahsud kata pepatah Arab. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Siapa yang menanam kebaikan akan mendapatkan kebaikan, siapa yang menanam keburukan akan mendapatkan keburukan. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu selalu disesuaikan dengan jenis amalannya. Kalau kita berbuat baik kepada sesama, maka dia pun akan melakukan hal yang sama kepada kita. Sekalipun mungkin kita mendapati kenyataan di mana air susu dibalas dengan air tuba, tetapi yang paling penting yang harus menjadi landasan kita ketika melakukan kebaikan adalah ikhlas lillahi azza wa jalla. Ketika melakukan hal apapun, jika ikhlas yang menjadi landasannya, maka kita tidak akan pernah merasa rugi. Tidak akan pernah merasa rugi. Karena yang jadi harapan kita satu-satunya adalah keriduan Allah Azza wa Jal, bukan kemanfaatan-kemanfaatan dunia. Ada banyak hubungan pertemanan, banyak hubungan persaudaraan, ya. tetapi landasannya adalah sebuah kepentingan Ketika kepentingan itu tidak ada, maka sudah bubar. Ya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kita akan melihat mereka orang-orang munafik nampak bersatu. Kita akan melihat mereka orang-orang kafir nampak bersatu. Tetapi itu hanya perkiraan kalian saja kata Allah. Tahsabuhum jami'an. Kamu mengira bahwa mereka bersatu. Padahal sebenarnya qulubuhum syatta. Hati-hati mereka bercerai-berai, berbeda-beda. Kenapa? Karena persatuannya, kesatuannya hanyalah untuk sebuah kepentingan. Ketika kepentingan itu sudah tidak ada, selesai. Kita umat Islam tidak begitu. Yang menyatukan kita bukan kepentingan, yang mempersaudarakan kita bukan kepentingan. Yang menyatukan kita adalah iman, tauhid, akidah. Yang mempersatukan kita adalah din, Maka pertemanan orang-orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala akan sampai hari kiamat tidak hanya di dunia. Saat semua orang yang tadinya di dunia bermusuhan, eh, berteman, kemudian di akhirat menjadi musuh, orang-orang yang bertakwa tidak. Mereka berteman di dunia dan pertemanannya akan sampai di akhirat. Karena landasannya jelas, landasannya benar. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, jadilah kita orang-orang yang pertama yang memulai melakukan kebaikan. Jangan menunggu orang lain melakukan kebaikan kepada kita. Kita harus menjadi orang yang pertama, kita harus menjadi pelopor. Nabi SAW mengatakan man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memulai, mengawali, menjadi orang yang pertama dalam melakukan kebaikan. Dan ini tidak semua orang bisa melakukannya. Maka kita harus berupaya. Tumbuhkan kesadaran bahwa kita melakukan kebaikan kepada saudara kita demi menjaga hubungan itu adalah ibadah. Itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada banyak orang yang melakukan amalan, ya, tapi dia merasa hampa, ya, merasa hampa dari amalan yang dilakukannya, seperti tidak bernilai sama sekali. Kenapa? Mungkin karena tidak memiliki keyakinan bahwa yang dilakukannya itu adalah ibadah. Ada banyak orang yang datang ke majelis ilmu untuk taklim, tapi perasaannya seperti biasa saja, hampa, tidak berpengaruh apapun terhadap dirinya. Ini bisa jadi karena kedatangannya ke majelis ta'lim dalam keadaan tidak punya keyakinan kalau itu sebuah ibadah. Dan ini pula yang akan menghambat dan menghilangkan keikhlasan kita. Makanya setiap kali kita melakukan amal, kita harus mendasari amal tersebut dengan keikhlasan. Dengan cara apa? Meyakini kalau amal itu adalah ibadah. Apa yang sedang kita lakukan itu adalah sebuah ibadah dan ibadah hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala saja bukan aktivitas biasa, bukan rutinitas, bukan. Ya. Ikhwan bidin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra فأرصد الله له على مدرجته ملكا mungkin hadis ini sering didengar ya ada seorang laki-laki yang dia sengaja berkunjung ke tempat saudaranya di kampung yang lain lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menghadang perjalanannya. Falamma ata alaihi qala aina turid. Ketika malaikat itu mendekat kepadanya, kemudian malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Hendak pergi kemana engkau? Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Si laki-laki itu menjawab, aku ingin mengunjungi saudaraku yang ada di kampung ini. Lalu malaikat bertanya, halaka alaihi min ni'matin tarubbuha? Apakah ada satu kenikmatan, uh, satu kepentingan yang ingin engkau capai dari kunjunganmu ini? Qala laki-laki itu menjawab, la ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa Tidak ada. Yang mendorongku untuk berkunjung ke tempatnya hanya kecintaan karena Allah azza wa Ya. Lihat pertanyaan malaikat, "Halaka alaihi min ni'matin tarubbuha?" Apakah ada satu kepentingan yang ingin engkau capai di balik kunjunganmu? Ini menunjukkan bahwa betapa banyak orang yang berkunjung ke tempat saudaranya karena untuk sebuah kepentingan. Mendekati saudaranya karena ada keinginan. Ya, berteman dengan saudaranya karena mau mendapatkan keuntungan. Banyak sekali. Dan ini sebuah pelajaran ya, bagi kita. Ketika si laki-laki itu menjawab tidak, tidak ada kepentingan apapun yang mendorongku untuk berkunjung ke rumahnya. Hanyalah cinta karena Allah Azza wa Jalla. Qala maka malaikat itu berkata, "Fa inni Rasulullah ilaika." Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah yang Allah utus kepadamu untuk menyampaikan bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Subhanallah. Begitu besar keutamaan ya. Saling mencintai karena Allah dan itu sekali lagi kalau boleh dikatakan rukun rukun yang penting dalam ukhuwah Islamiyah. Artinya kalau tidak ada itu nggak akan mungkin terwujud adanya ukhuwah Islamiyah. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan dari ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Ya. Antara lain dikatakan oleh para ulama annal mutahabina atau al mutaakhaini fillah fi dhillillahi ta'ala dua orang yang bersaudara, dua orang yang saling mencintai karena Allah fi lillillah akan mendapatkan keuntungan, keutamaan ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Jumlah dua orang ini bukan batasan, itu paling sedikitnya. Ya. Nah, semakin banyak orang-orang yang saling mencintai karena Allah, maka akan semakin bagus. Ya. Keutamaannya akan semakin besar. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda innallaha yaqulu yaumal qiyamah ainal mutahabbuna bi jalali al yauma Pada hari kiamat nanti Allah azza wajal akan berfirman bertanya kepada seluruh hamba-hambanya ainal mutahabuna bijalali al yauma di manakah orang-orang yang saling mencintai karena aku pada hari ini di mana mereka Pertanyaan ini tidak menunjukkan bahwa Allah tidak tahu. Tetapi sebuah perhatian, kekhususan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang saling mencintai karena Allah. Diseru ainal mutahabun. Di mana orang-orang yang saling mencintai karena aku. Ya. Supaya perhatian semua ya, yang lain jadi perhatian, ya kan? Ketika seperti sekumpulan ini misalnya, kemudian disampaikan pertanyaan, mana orang-orang Banyumas. Sebelah mana orang-orang Banyumas? Insya Allah yang lain akan perhatian ya kan mana mana. Pada hari kiamat nanti saat semua makhluk berkumpul, Allah Subhanahu wa taala menyeru al-mutahabbuna fillah. Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Ya. Karena kebesaranku. Nah, ini keutamaan yang sangat besar. Ya fi dhilli aku akan naungi mereka dalam naunganku yauma la dhilla illa dhilli pada hari tidak ada naungan kecuali naunganku pada hari di mana terik matahari, terik panasnya matahari itu hanya jaraknya satu mil saja di atas manusia. Sekarang jarak matahari dengan kita cukup jauh, tapi kita merasakan begitu panas ya, karena matahari itu punya sinar. Dan sinar itu sesungguhnya yang memberikan rasa atau hawa panas. Subhanallah beda dengan bulan ya. Kalau bulan Allah sebut dalam Al-Qur'an itu punya cahaya. Wajah Allah al-qamara nuran. Allah jadikan bulan memiliki apa? Cahaya. Tapi ketika menjelaskan matahari, wajah ala syamsa diya'an. Dan Allah jadikan matahari itu memiliki sinar. Bukan cahaya, tapi sinar. Sinar matahari, cahaya bulan. Sinar memberi hawa panas. Subhanallah. Semua manusia, kita semua nanti berkumpul dalam keadaan jarak antara kita dengan matahari itu hanya satu mil saja. Di situ semua manusia mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka-mereka yang al mutahabuna fillah yang saling mencintai karena Allah yang menjaga ukhuwah islamiyah yang saling mencintai karena Allah membenci karena Allah akan diperlakukan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kata Allah udhilluhum fi dhilli aku akan naungi mereka dalam naunganku yauma la dhilla illa dhilli pada hari tidak ada naungan kecuali naunganku Dalam hadis lain juga disebutkan soal tujuh golongan, ya. Tujuh golongan sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya dari tujuh golongan itu disebutkan rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi dua orang yang saling mencintai karena Allah bertemu karena Allah berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala berjumpa bersatu padu karena Allah berpisah pun karena Allah Bersama-sama bersatu karena akidah, karena tauhid, karena sunnah. Berpisah pun karena itu. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memisahkan antara dua orang yang saling mencintai karena Allah. Melainkan disebabkan oleh salah satunya yang melakukan pelanggaran. Ketika salah satu dari dua orang yang sedang berkasih sayang, ya, sedang bersahabat, sedang menjalin ukhuwah, itu salah satunya melakukan pelanggaran, maka ini menjadi sebab keduanya kemudian terpisah. Ya. Nah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mempersatukan kita, menjaga hubungan ukhuwah antar kita. Ya, tidak hanya di dunia, tetapi kita akan tetap bersama sampai hari kiamat. Bersama-sama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah Keutamaan Ukhuwah lainnya Adalah Annal muta'akhain Yagbituhumun nabiyuna wasyuhada Dua orang yang saling mencintai Bersahabat ya, Membangun ukhuwah Itu adalah orang-orang yang para nabi dan syuhada merasa iri kepadanya. Ya. Ini seperti dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, Inna min ibadillah la unasan ma hum bi anbiya wala syuhada yaghbituhumul anbiya wa syuhada yaumal qiyamah bimakanihim minallahi ta'ala sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu ada beberapa orang yang sebenarnya mereka itu bukan dari kalangan para nabi bukan pula dari kalangan para syuhada tetapi mereka ini sangat uh, keberadaannya diinginkan oleh para nabi dan syuhada artinya para nabi dan syuhada sangat iri melihat mereka apa yang membuat irinya? Karena kedudukan mereka pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bukan para nabi, bukan syuhada. Tetapi para nabi dan syuhada merasa iri kepada mereka. Lantaran apa? Lantaran kedudukan yang mereka dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Para sahabat pun mendengar ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Tukhbiruna manhum. Tolong beritahukan kepada kami siapa mereka. Biasa para sahabat ya, kalau mendengar ada hal kebaikan disebutkan, maka mereka tidak menunda-nunda waktu untuk segera bertanya, mengejar Nabi saw. Jadi kesemangatannya untuk merapat kepada kebaikan itu luar biasa. Ini sahabat Rasulullah SAW. Ya dalam situasi apapun saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada satu amalan yang afdol, ada sesuatu yang bisa membawa kebaikan, maka para sahabat segera bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak hadis para sahabat bertanya, ayul islami afdol, ayul islami khair. Islam apa yang paling afdol? Seperti apa keislaman yang paling baik? Ayyul amali khair, ayyul amali afdal. Amal apa yang paling baik, amal apa yang paling afdal. Di sini para sahabat segera bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tuhbiruna manhum, tolong beritahukan kepada kami wahai Rasul, siapa mereka? Siapa orang-orang yang mendapatkan kedudukan spesial di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu? Padahal bukan para nabi, padahal bukan para para syuhada." Qala beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab hum qaumun tahabu bi ruhillah ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atawnaha fawallahi inna wujuhahum lanurun mereka adalah suatu kaum yang tahabu bi ruhillahi taala saling mencintai karena Allah azza wa jalla ya. ala ghairi arhamin bainahum padahal tidak ada hubungan keluarga antar mereka wala amwalin yata'atawnaha dan bukan pula karena harta benda yang saling mereka berikan bukan mereka bersaudara membangun ukhuwah bukan karena hubungan keluarga, bukan pula karena kepentingan harta yang saling mereka berikan, bukan. Ya. Fawallah demi Allah kata Rasulullah, inna wujuhahum lanurun sesungguhnya wajah-wajah mereka itu bagaikan cahaya. Wajah-wajah mereka bagaikan cahaya. Cahaya itu adalah sesuatu yang nampak terang, kelihatan. Ya. Wajah-wajah mereka bagaikan cahaya. Mereka dikenal ya, pada hari kiamat nanti. Orang-orang yang saling berkasih sayang, ya. mencintai karena Allah Subhanahu Wa innahum ala nurin. Sungguh mereka nanti berada di atas cahaya. Ya. La yakhafuna idza khafan nas. Mereka dalam keadaan tidak takut, tidak khawatir ketika semua manusia merasakan ketakutan. Nah. Ikhwan fiddin, kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian ukhuwah Islamiyah adalah kewajiban agama. Ya, kewajiban agama. Bukan mustahab, bukan sunnah. Ya, bukan hal yang dianjurkan, tetapi kewajiban agama. Faridhatun syar'iyyatun. Sebuah faridah, sebuah kewajiban syar'i bukan hanya tentang eh, kepentingan pribadi bukan ya. Ukhwa islamiyah itu adalah sesuatu yang memang dasarnya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Qur'an, sunnah dan hakikat daripada ukhuwah itu sendiri adalah loyalitas ya. dan terus menampakkan kebersamaan bersatu selama ikatannya jelas selama ikatannya jelas ikatan iman ikatan Islam, ikatan tauhid, sunnah. Nah. Kemudian kecintaan yang harus ada di dalamnya bukanlah sebuah pilihan, tetapi itu menjadi sebuah keharusan, ya. bukan sebuah pilihan. Kalau sebuah pilihan boleh ada, boleh tidak ada, ya kan? Boleh cocok, boleh tidak cocok. Itu cinta pilihan ya boleh cocok atau tidak cocok setang ngelihat cocok ngelihat nggak cocok bukan soal itu kecintaan yang harus ada dalam ukhuwah itu adalah sebuah keharusan ilzam mau tidak mau konsekuensi ya. maka cintai saudaramu cintai saudaramu ya. Kalau tidak bisa mencintai saudaramu, gak mungkin kamu bisa menjalin hubungan persahabatan, pertemanan, persaudaraan dengannya. Ya. Ibadah yang kita bangun saja, ibadah yang kita bangun, yang kita lakukan, baru akan berwujud sebagai sebuah ibadah ketika landasannya apa? Mahabbah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa ada kecintaan gak mungkin kita bisa menegakkan ibadah. Makanya ada syarat diterimanya ibadah, ada arkanul ibadah, ada rukun ibadah. Ya. Di antaranya adalah al-mahabbah. Al-mahabbah kecintaan, al-khauf rasa takut, roja berharap. Itu rukun ibadah. Nah, dalam ukhuwah kecintaan adalah sebuah keharusan. Nah, selama ada kecintaan, selama itu pula ada persahabatan, ada kebersamaan. Ya. Makanya cocok nih ngasih judul ya, cintailah saudaramu. Ya. Engkau dapat menjaga keutuhan negerimu. Nah, tanpa ada cinta, tanpa ada saling membela, nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin bisa. Nah. Maka ahlus sunnah wal jamaah salah satu keyakinannya adalah menjaga persatuan dan kesatuan bersama waliul amr. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya, لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى tahabu. Kalian tidak akan dapat masuk surga sampai kalian beriman. Tetapi kalian juga tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Saling mencintai, beriman, hasil akhirnya jannah, surga Allah. Ya. Kalau kita mencintai saudara kita, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan arahan kepada kita agar memberitahukannya kepada saudara kita. Seperti disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Anas bin Malik, marra rajulun bin Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Wa inda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rajulun jalisun. Ada seseorang ya, seorang laki-laki lewat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersamaan dengan itu di samping beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang yang lainnya. Qala wallahi ya Rasulullah inni la uhibbu hadza fillah. Kata seseorang yang ada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam demi Allah wahai Rasulullah, aku ini mencintai dia karena Allah. Aku benar-benar mencintai dia karena Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah bersabda kepadanya, "Akhbartahu bidzalika?" Apakah engkau telah memberitahukan kepadanya hal ini? Qala la. Dia menjawab, "Tidak. Belum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qum fa akhbirhu." bangunlah kabarkan kepadanya ya. tasbut al mawaddatu bainakuma dengan begitu akan kokoh kecintaan antar kalian berdua ya. faqama ilaihi akhbarahu kemudian dia berdiri dan mengabarkan kepada saudaranya ya, kepada temannya yang lewat tadi di hadapan Nabi qala inni uhibbuka fillah sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Kemudian dia menjawab, "Ahabbaka alladhi ahbabtani fihi." Semoga Allah Subhanahu wa taala pun mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan arahan kepada kita agar dapat menjaga kecintaan antar kita dengan banyak hal. Ya. Di antaranya adalah al-ihda, pemberian hadiah, ya. dengan tanpa e, mengandung sesuatu yang berlebihan. Ini adalah upaya untuk menjaga kebersamaan, menjaga ya, kasih sayang, menjaga kecintaan. Hadiah Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam menyatakan tasofahu yadhab al ghil sering-seringlah kalian berjabat tangan yadhab al ghil niscaya itu akan menghilangkan kedengkian dalam hati ya. sering-sering jabat tangan antum insyaallah paham ya makna sering-sering jabat tangan itu kan bukan berarti setiap saat hayo weh terus-terusan misalnya lagi duduk dikit-dikit assalamualaikum salam lagi salam lagi salam lagi indah ya setiap kali berjumpa setiap kali berjumpa ya disunahkan setiap kali berjumpa tasafahu berjabat tanganlah ya. ini akan menghilangkan apa al-ghil akan menghilangkan rasa dengki ya. kedengkian kebencian dalam hati Nah. Ini penting sekali. Ya. Penting sekali. Nah. Jabat tangan ini sudah menjadi kebiasaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dulu. Setiap kali mereka bertemu, maka selalu jabat tangan. Dan keutamaannya pun besar. Ya. Amalan yang sepele amalan yang ringan, amalan yang mudah, tetapi mengandung keutamaan yang besar. Itulah Islam. Ya. Itu Islam. Islam itu mudah. Dinun samha. Ya. Agama yang mudah. Ada banyak amalan-amalan yang sebenarnya kecil, ringan, tidak berat, nggak menyusahkan, tetapi pahalanya besar. Ini tidak ada di ajaran-ajaran yang lain. Ini tidak ada dalam agama yang lain. Hanya ada dalam agama Islam. Ya. Salah satunya adalah jabat tangan. Mudah, ringan. Nggak susah kok. Nggak bayar lagi. Gratis. Ya. Nah, ini akan menumbuhkan kecintaan. Menghilangkan kedengkian. Kemudian kata beliau saw tahadu wa tahadu dan hendaknya kalian saling memberi hadiah, saling mengiring hadiah. Ya. Sekali lagi dengan tanpa memberat-beratkan diri. Sekecil apapun yang kita berikan untuk saudara kita itu akan bermakna. Ya. Akan bermakna. Sekecil apapun. Saudara kita akan senang, ya Makanya tidak salah kalau sebagian salaf dulu ada yang mengatakan bahwa hadiah ini adalah sihrun zahirun, sihir yang nampak, sihir yang kelihatan. Karena bisa merubah suasana. Ya, bisa merubah suasana. Kalau yang tadinya antara si A dengan si B itu ada suasana yang kurang baik, ya, tegang, dengan adanya salah satunya memberikan hadiah, maka akan mencair suasananya. Ya, akan mencair. Maka Nabi memberikan arahan, tahadu, hendaknya kalian saling memberi hadiah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak hanya menghimbau Beliau mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Beliau memberi hadiah, beliau pun menerima hadiah. Ya. Beliau tidak hanya menerima hadiah, tapi beliau juga memberi hadiah terus seperti itu menerima, memberi, menerima, memberi. Tidak sungkan-sungkan untuk melakukan hal itu. Ini contoh yang konkret. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang contoh yang super ideal bagi kita dalam mengamalkan agama ini. Dalam hal apapun, tahadud, hendaknya kalian saling memberi hadiah Ya. Tahabu karena dengan itu kalian akan saling mencintai. Ya. Jangan remehkan yang namanya hadiah. Ya. Jangan remehkan. Hatta minyak wangi, hatta minyak wangi. Ya. Anak punya minyak wangi sepuluh ribu, ah tidak apa-apa, hadiah kan. Anak punya minyak wangi lima puluh ribu, aduh, <laughs> sudah dibuka ini nih nyoba aja nyoba nyoba Sekecil apapun yang kita berikan kepada saudara kita sungguh sangat berarti. Sangat-sangat ya, berarti. Jangan pernah sepelekan. Ya, jangan pernah sepelekan. Apalagi Nabi. Nabi itu kan sampai beliau mengatakan hubbiba ilayya min amri dunyakum at salah satunya. Diberikan kecintaan kepadaku dari urusan dunia kalian adalah apa? Minyak wangi. Ya. Wanisa, wanita. Wajuilat qurratu ainin li bis Ya, beliau mengatakan juga bahwa sholat dijadikan sebagai penyejuk pandanganku. Minyak wangi, ya kan wanita sholat. Sholat wanita minyak wangi. <laughs> minyak wangi wanita sholat. Ya, masya Allah. Dunia dan akhirat tuh. Nah, dan kita kalau dikasih hadiah jangan menolak. Jangan menolak hadiah. Nah, sekalipun kita melihatnya bahwa ini hadiah adalah sesuatu yang kurang kita sukai, jangan tampakkan di hadapan orang yang memberinya. Terima saja dulu, ya. Terima jazakallahu khair. Dia akan sangat senang. Dia akan sangat senang. Adapun setelahnya terserah kita mungkin ada salah satu anggota keluarga kita yang menyenanginya kita kasihkan dapat. Yang terpenting jangan menolak hadiah. Hatta minyak wangi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la tiban tidak menolak diberi apa minyak wangi. Ya. Nah. Tahadu tahabu wa tadhab asyahna Hendaknya kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai dan akan hilang kebencian yang ada pada diri kalian, ya, permusuhan yang ada pada diri kalian. Ya. Ini bukan hanya sekedar teori dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi betul-betul praktek nyata. Ya, praktek nyata diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya. Mereka selalu tasawuf. kalau ketemu. Mereka juga saling memberi hadiah. Nah, sehingga persahabatan, persaudaraan, ukhuwah mereka itu sangat-sangat kuat. Ya. Melebihi persaudaraan mereka dengan saudaranya sendiri. Ya. Yang ada hubungan saudara. Nah, Kemudian dalam hadis lain juga Nabi menerangkan upaya untuk bisa menjaga kasih sayang dan kecintaan adalah menyebarkan apa? Salam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, awala adullukum ala shayin idza fa'altumuhu tahabbtum absus salam bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang kalau kalian kerjakan niscaya akan tumbuh rasa saling mencintai di antara kalian yaitu absus salam sebarkan salam assalamu alayka assalamu alaikum ya. ini bukan tradisi umat Islam ya maaf bukan tradisi umat Islam tapi ibadah tapi apa ibadah Memang menjawab salam, e, menyampaikan salam hukumnya sunnah dan menjawabnya adalah wajib. Tapi ini ibadah, bukan tradisi, bukan kebiasaan. Jadi jangan disepelekan. Kalau soal tradisi kita tinggalkan tidak apa-apa, ya kan? Tapi kalau itu adalah ibadah, ketika kita meninggalkannya maka kita akan rugi. Kita akan mendapatkan kerugian. Bahkan dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang paling bakhil itu adalah orang yang bakhil dari mengucapkan kata salam. Ya. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah Ukhuwah Islam Persaudaraan Persatuan dan kesatuan Adalah anugerah anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang saleh ya hamba-hambanya yang saleh Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati mereka Allah Subhanahu wa taala kuatkan ikatan mereka nah. Para sahabat adalah generasi pertama ya, yang Allah anugerahi karunia berupa ukhuwah atau ikatan ukhuwah al-islamiyah. Mereka adalah manusia-manusia yang soleh. Ya. Allah satukan hati mereka, Allah kuatkan ikatan mereka. tidak ada yang bisa menyatukan hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan dalam firman-Nya lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim Allah allafa bainahum. Andai engkau membelanjakan segala apa yang ada di muka bumi ini semuanya ya, untuk dapat menyatukan hati manusia engkau tidak akan bisa melakukannya. Kenapa? Karena Allah, walakin Allah Allah bainahum karena Allah lah yang dapat menyatukan hati mereka. Ketika Allah menyatukan hati kita dalam ikatan yang kuat, ikatan din, ikatan tauhid, ikatan sunnah, maka sungguh ini anugerah yang luar biasa. Ya besar melebihi segala sesuatu yang kita miliki ya. maka jaga jaga persatuan dan kesatuan ya. jaga ukhuwah al-islamiyah bangun persahabatan pertemanan yang landasannya adalah iman, landasannya tauhid, landasannya sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semuanya ya, tidak hanya di dunia ini tetapi juga menyatukan kita sampai hari kiamat. Ikhwan kaum muslimin rahimakumullah, nampaknya pertemuan kita kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang telah diuraikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga kesabaran antum untuk tetap menyimak, mendengarkannya sampai selesai dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda.